PT Kalbe Farma bersama Teater Sang Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Hei, Cek, aku dapat mengangkat batu ini. Oh, lihatlah, aku dapat mengangkatnya tinggi-tinggi. Nah, coba kau lemparkan batu itu jauh ke sana. Baik, Kek. Hup. Bagus kau dapat melemparkan batu hingga dua tombak. Oh, terima kasih, Kek. Terima kasih atas petunjuk dan pengarahan dari kakek. Nah, sudah, bangunlah bocah. Hah? Duduklah di sampingku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter hmm. dong, Pak, ke dokter. Kalau hmm. sakit ya ke dokter, hmm. jangan adu-adu terus. Eh, Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, Bu, apa nggak ada obat flu lain yang mancur sih? Kalau begitu, Minum nih pak, Procold, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Procold memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Procold, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Ah, ada apa, Kek? Apakah ada sesuatu yang sedang kakek pikirkan? <laughs> Dari mana kau tahu aku sedang memikirkan sesuatu, bocah? Pandangan mata kakek yang jauh ke atas langit dan juga tarikan nafas kakek. Hmm, bagus. Agaknya kau memiliki pandangan yang cukup tajam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop dengan intro stop Mules diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop, stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop krep Obat diare dengan vitamin Berkhasiat Stop diare vitaminnya segarkan badan stop fat makanya makan sih makan tapi teliti dong yang kotor-kotor jangan stop stop dengan entro stop Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-52 ini didukung oleh Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Rio sebagai Raden Purbaya, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Sariti berkali-kali diperdaya oleh Dika Hanggara dan Mayang Telasi. Akan tetapi, akhirnya Sariti menyadari kekeliruannya dan berhasil menemukan kedua iblis itu justru di dalam penginapan semula, di mana pertama kali ia menemukan dua penunggang kuda yang mengecohnya. Mereka berhasil merebut Raden Karmapala. Akan tetapi dalam pertempuran itu, Anting Wulan mendapat luka yang cukup serius. Setelah berhasil meringankan sedikit penderitaan, Anting Wulan perlahan-lahan melanjutkan perjalanan melalui Bukit Batu Karang, tempat di mana Raden Purbaya bersama dengan kedua tokoh Mahasakti itu bertempur. Sementara itu, di Bukit Batu Karang, Raden Purbaya sedang mendapat petunjuk dari Mamang Kuraya. Hei, apa yang akan lakukan? Sudah, tutup mulutmu. Pusatkan pikiranmu dan ikuti saja petunjukku. Ah, ba baik, baik, Kek. Rasakanlah hawa hangat yang masuk ke dalam pinggangmu. Dan perlahan-lahan dengan kekuatan pikiranmu, arahkanlah hawa hangat yang kusalurkan dari tanganku ini ke seluruh tubuhmu. Baik, Kek. Hmm, bagus, bagus. Lakukan terus ke seluruh tubuhmu. Iya, bagus juga ke arah kedua kakimu. Hmm, ya, cukup. Kini hawa hangat itu dapat kau kembalikan lagi ke pusarmu. Simpanlah di situ. Ah, bagus. Bagus, kau memang sangat pandai. Tidak salah aku menunjukmu sebagai alat untuk pertarungan ini. Ah, lalu, untuk apakah semua yang kulakukan barusan itu? Ah, bocah. Tahukah kau? Hawa hangat yang kusalurkan ke dalam tubuhmu tadi adalah tenaga murniku. Sebagian dari tenaga murniku. Dengan tenaga tersebut, kini kau dapat melakukan gerak yang kau katakan sukar dan lamban tadi menjadi lebih cepat. Nah, coba ulanglah kembali jurus gerbang dewata dan kemudian lanjutkan dengan jurus berikut dari kincir metu dengan kuda-kuda satu kaki akan saya coba, kek. Hup! Hei! Ya! Ya! Kenapa jadi seperti ini saya, kek? Apa yang terjadi dengan tubuh saya? <laughs> Anak bodoh. Tubuhmu kini sudah dilambari dengan tenaga murni yang tadi kusalurkan. Nah, kendalikan tenaga itu dengan sebaik-baiknya. Dengan kekuatan pikiranmu, kau dapat mengarahkan tenaga itu ke pusat kaki untuk kuda-kudamu. Dan juga tenaga itu kau salurkan ke kedua tanganmu. kakek terlalu. Dengan demikian, kakek semakin mempersulit saja gerak yang harus saya lakukan. Hah? Apa? Hah, bocah bodoh. Tahukah kau apa yang baru saja kuberikan padamu? Hmm? Itu adalah tenaga dalam yang seharusnya kau pelajari selama lima tahun. Ayo, usahakan sebagian dari tenagamu pada kedua kakimu. Tahukah kau, Baru saja kau melemparkan semua tenagamu pada kedua tanganmu. Sedang kedua kakimu tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Hm? Tentu saja kau terbawa oleh kekuatanmu itu. Hah? Ayo ulangi. Ah, baik, Kek. Hup, hai, hia, hup, hai, hia, hia, hup, hup, hia, Ya, ah, bagus, bagus. Lanjutkan dengan berikutnya. Jurus kedua sampai dengan kelima dari kincir metu yang sudah kau tunjukkan tadi akan tetapi ingat, hanya dengan kuda-kuda satu kaki. Dan ingat, manfaatkan setiap doyongan tubuhmu. Baik, Kek. Hup, hai, hup, ya, ya, eh, eh, eh. ya, hup, ya, Di ya. atas tanah bebatuan, tubuh dari bocah yang tidak kenal arti takut itu mencoba untuk mengikuti gerak limbung tubuhnya. Berkali-kali anak yang masih berumur tidak lebih dari 12 tahun itu tidak berhasil menguasai tubuhnya dan jatuh ke batu-batu yang berserakan di bawah. Akan tetapi, ia bangkit kembali dan mencoba mengulang dan terus mengulang. Sampai akhirnya, Terlihat tubuh bocah yang terlihat keras jatuh, tiba-tiba melenting sebelum tiba di tanah, dan, dan berputar kembali dengan gerakan yang tidak terduga, dan kemudian melanjutkan dengan gerakan kincir metu, jurus 1, 2, 3, hingga jurus kelima. Bagus anak cerdik. <laughs> tidak kusangka kau akan secerdik ini untuk menguasai jurus itu. Dengarlah bocah, kau kuasailah, sempurnakanlah jurus tadi. Hanya dengan jurus itu pun Kau akan dapat mengalahkan semua tokoh-tokoh kelas 2 di tanah Pasundan dan Jawa ini. Bagaimana mungkin, Kek? Dengan tenaga anak-anak yang saya miliki, rasanya tidak mungkin saya dapat melakukan yang kakek katakan tadi. <laughs> Jika kau kuasai jurus tadi dengan sempurna, dan ditambah dengan beberapa petunjuk yang akan kuberikan lagi, dalam beberapa bulan saja, kau akan dapat membuat kerepotan paman dan bibimu. Hmm? Hah, coba kau ambil batu besar itu. Hah, baik, Kek. Eh, bukan, bukan yang itu. Itu yang di sebelah kirimu. Uh, yang ini, Kek. Ah, itu, itu. Ya, yang di bawahnya. Uh, uh, yang mana, Kek? Ah, anak goblok. Itu yang kau pegang itu. Angkat dan bawa kemari. Uh, uh, yang yang ini? Iya, batu itu bawa kemari. Ah, kakek bercanda. Bagaimana mungkin saya akan dapat mengangkatnya? Batu yang hampir sama besarnya dengan tubuh kakek. Angkat, bawa kemari. apalagi yang kau tunggu? Dengan gerak yang tidak pasti, Raden Purbaya mencoba untuk mengangkat batu besar yang sebagiannya masuk melesak ke dalam tanah kering. Ah, anak bodoh, untuk apa kuberikan tenaga murniku padamu? Pergunakan itu Pusatkan kembali tenaga dari pusarmu ke kaki dan tanganmu. Ayo lakukan. Ba baik, Kek. Dengan keraguan-raguan yang masih menyelimuti diri, Raden Purbaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Mamang Kuraya yang telah diangkat menjadi kakeknya. batu ini, batu ini bergoyang. Belum lagi aku mengerahkan seluruh tenagaku. Aku akan mencoba mengangkatnya. nih. Oh, lihatlah. Aku dapat mengangkatnya tinggi-tinggi. Nah, coba kau lemparkan batu itu jauh ke sana. Baik, Ge. Raden Purbaya yang mulai tumbuh kepercayaan pada Mamang Kuraya segera melakukan perintah melemparkan batu itu. Bagus kau dapat melemparkan batu hingga dua tombak. Oh, terima kasih, Kek. Terima kasih atas petunjuk dan pengarahan dari kakek. Nah, sudah, bangunlah bocah. Hah? Duduklah di sampingku. Beristirahatlah, kukira kau sudah sangat lelah. Oh, baiklah, Kek. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda ku dan pilih secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Kau melamun, ha? Ada apa? Uh, uh, bolehkah saya bertanya pada kakek? <laughs> Tentu boleh saja. Kenapa tidak? Apa yang hendak kau tanyakan padaku, bocah? Ah, saya tahu kakek adalah seorang yang baik. <laughs> saya belum pernah melihat kakek menyusahkan orang. Akan tetapi, benarkah kakek memperdaya guru saya? Hmm. Apa maksudmu, bocah? Aku memperdaya jerangkong hidup. Maafkan saya, kek. Jika memang dugaan dari guru saya salah. Ah, kakek telah memperdaya guru saya tentang keadaan kakek. Kakek sebenarnya tidak dalam keadaan sakit karena kakek memiliki obat untuk racun ular api. Ah, Kenapa kakek diam? Apa kebenaran yang dikatakan oleh guru saya itu? Ah, gurumu benar. Aku memiliki obat untuk racun ular apinya. Racun yang kuderita sudah berhasil kupunahkan. Ya, memang dia benar. Aku sudah memperdayanya. Tapi semua itu aku lakukan adalah semata-mata demi kepentingan engkau, bocah. Untuk kepentingan saya? Apa urusannya saya dengan dusta yang kakek lakukan terhadap guru saya? Uh, aku hmm, tertarik padamu dan ingin memanfaatkan kekerasan hasratnya untuk menang bagi kepentinganmu. Aku ingin kau menjadi muridku. Aku ingin kelak kau menjadi seorang pendekar yang tangguh. Karena aku percaya dengan tekad serta kebersihan hatimu, bocah. Terima kasih saya ucapkan atas semua kebaikan kakek. Tapi saya mengharapkan kebaikan kakek tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk guru saya dan untuk semua orang. Hmm, jadi maksudmu aku harus memberikan obatku ini untuknya? Ah, benar, Kek. Ah, bocah, bocah. Apakah kau tidak tahu siapa jerangkong hidup? Hah? Ah, ya. Tapi biarlah. Sebagaimana kau memberi kepercayaan padanya, aku pun juga demikian. Hmm, nanti kau akan mendapat obat itu. Wah, terima kasih, Kek. Terima kasih. Ah, nah, sekarang marilah kita lanjutkan latihan ini. Baiklah, Kek. Hei! Hei! Belum setengah harian Raden Purbaya berada bersama-sama dengan Mamang Kuraya. Hari pun telah menjadi gelap dan kedua tokoh tua itu pun bersepakat untuk melanjutkan esok pagi. Raden Kurupaya tetap bersama-sama dengan Mamang Kuraya. Mereka menyandarkan tubuh pada batu-batu besar yang banyak terdapat di sekitar itu. Sambil memandang jauh ke angkasa raya yang diterangi oleh sepotong bulan dan ribuan bintang yang bertebaran. Sesekali, Mamang Kuraya mengelus-elus jenggotnya yang panjang dan menghela nafasnya di tengah kesunyian malam tersebut. Ada apa, Kek? Apakah ada sesuatu yang sedang kakek pikirkan? <laughs> Dari mana kau tahu aku sedang memikirkan sesuatu, bocah? Pandangan mata kakek yang jauh ke atas langit dan juga tarikan nafas kakek. Ah, bagus. Agaknya kau memiliki pandangan yang cukup tajam. benar. Aku memang sedang memikirkan sesuatu. Perbuatan-perbuatanku di masa yang lalu yang kini mengakibatkan aku menjadi seperti ini terasing dari dunia luar, dunia kependekaran tanah Pasundan dan Jawa. Apa itu, Kek? Perbuatan apa yang sudah kakek lakukan? Puluhan tahun yang lalu, jika kau bertemu dengan aku, mungkin kau tidak akan beranggapan bahwa aku adalah seorang yang baik-baik. Saat itu aku dikenal oleh kalangan kependekaran sebagai seorang pencuri. Tapi oleh lawan-lawanku, Aku diberi julukan setan pencuri. Walaupun aku hanya melakukan pencurian pada orang-orang jahat dan pembesar-pembesar penindas rakyat, tapi tetap saja saat itu aku telah banyak menyusahkan orang dengan ulahku tersebut. Dengan kepandaian tersebut, tanpa diketahui oleh seorang pun, aku dapat mencuri sebagian harta para pembesar-pembesar jahat. Bahkan aku dapat mencuri barang seseorang yang sedang kuajak bicara. Hmm. Jika kakek seorang pencuri yang pandai, mengapa kakek miskin seperti ini? Kakek tidak memiliki sesuatu yang dapat membuktikan bahwa kakek adalah seorang pencuri sakti yang tidak pernah tertangkap. Hmm, bagus. Bagus, bocah. Apa maksudmu harta kekayaan sebagai buktinya? Untuk apa harta kekayaan untukku? Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak pernah menginginkannya. Hmm? Lalu, kemana harta-harta kekayaan yang kakek curi dari pembesar-pembesar jahat? Apakah sudah habis? <laughs> Itu semua aku berikan pada para penduduk yang susah, yang menderita. Nah, pakailah kembali kalungmu ini. Eh, eh loh, kenapa bisa berada di tangan kakek kalung saya ini? Kapan kakek mengambilnya? <laughs> Baru saja. Ketika tadi kau meminta bukti bahwa aku adalah seorang pencuri yang tidak pernah tertangkap. Oh, <laughs> hebat, hebat sekali, Kek. Dan juga kakek bukanlah seorang pencuri yang jahat. Kakek adalah seorang pencuri yang baik. Hah? Siapa bilang? Siapa bilang aku adalah pencuri yang baik? Ah, semula memang demikian. Tapi akhirnya ilmu itu kugunakan untuk melakukan tindakan yang sangat tercela. Tindakan tercela? Apa itu, Kek? Aku telah mencuri kitab pendeta Sanata Dharma. Aku juga mencuri pil sakti dari pendeta tersebut. Dan aku juga mencuri aji mati suri dari Kipoho segala si tabib dewa. Ah, dengan aji tersebut, Beberapa bulan setelah aku mencuri kitab sakti pendeta tersebut, aku kedapatan mati di dalam kamarku. Dan satu minggu kemudian, aku tersadar kembali dan berhasil membobol kuburan tersebut dari dalam peti matiku. <laughs> Sejak saat itu aku aman dari incaran pendeta sakti itu. Dan kakek mengasingkan diri? Hmm, iya. Aku mengasingkan diri, mempelajari ajis mati Dewa Kila dari kitab yang kucuri. Akan tetapi setelah aku berhasil menguasainya, aku pun tidak memiliki keberanian untuk tampil di dunia kependekaran. Sampai akhirnya aku tidak dapat menahan diri ketika melihat padepokan muridku diganggu oleh cerangkong hidup. akhirnya pendeta itu akan tahu juga perihalku jika ia masih hidup hingga saat ini. Kakek tidak usah bersedih. Jika kakek ingin bertobat dan mau mengembalikan kitab yang kakek curi pada pendeta itu, tentu pendeta itu juga akan memaafkan kakek. Ya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja. Tidurlah bocah. Besok kau sudah harus kembali belajar. Setelah jerangkong hidup menyaksikan jurus serangan yang kuberikan. Baik, Kek. Saya tidur. Keesokan hari, belum lagi sang mentari dengan sempurna menampakkan keperkasaan. Udara dingin belum sirna. Dari balik batu-batuan, tampak Mamang Kuraya dan Raden Purbaya tengah bersiap-siap. Ayolah, kita segera temui gurumu si jerangkong hidup. Uh, uh, tapi Mana yang kakek janjikan kemarin? Hah? Janji apa yang kuucapkan padamu? Ah, bukankah kakek ingin memberikan obat untuk luka yang diderita guru? Hmm, oh iya iya iya. Aku memang telah berjanji padamu kemarin. Baiklah, ini kau berikanlah pada gurumu dan katakan pula untuk kesembuhan total ia harus meminum obat ini sebuah lagi. Aku akan memberikannya setelah tujuh hari. Terima kasih, Kek. Ah, ayolah, Aku ingin segera mempertunjukkan ilmu yang telah kakek berikan ini. Setelah menyadari keadaan telah diketahui oleh cerangkong hidung, Mamang Kuraya tidak lagi berpura-pura. Ia berdiri dan melangkah menuju tanah lapang yang tak jauh dari tempat cerangkong hidup bersembunyi. kau hidup. Ayo bangunlah, aku sudah siap. Janganlah kau hanya tidur saja di balik batu itu. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Cing? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera prokol sirup. Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Teriakan dari Mamang Kuraya sesaat bergema di sekitar arena itu. Jerangkong hidup yang memang sudah tak sabar lagi segera melompat dari balik batu di mana ia bersembunyi. Nang pendengar sekalian, apakah yang kelak akan terjadi dengan pertempuran kedua tokoh tua itu? Dan apakah yang kelak akan terjadi dengan Raden Karmapala, Sariti dan Anting Wulan di Bukit Batu Larang? Untuk mengetahui kelanjutannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.